Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Sekarang kita akan memasuki kalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i yang dinukilkan oleh imam Ibnu Qudamah dalam matan atas itu. Di dalam matan yang bagian atas itu halaman 49 ya halaman 49 bagian atas itu kita lihat bareng-bareng Al-Imam Ibnu Qudamah Muwafaquddin beliau menukilkan kalamnya siapa? Al-Imam Syafi'i. Jadi karya Lumatul I'tiqad ini karya siapa? Al-Imam Ibnu Qudamah. Beliau menukilkan kalamnya sebagian para ulama. Paham ya? Kalau antum mau melihat matannya berarti yang di atas itu ya, di atas garis itu memang matan semua. Bawahnya itu syarah penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Kita lihat matanya barakallahu fikum. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Paham ya? Di sini ditulis radhiyallahu anhu. Yang tepat kalau selain para sahabat kita doakan rahmat ya. Itu yang tepat ya. Rahmatullah alaih, rahimahullah, rahmatullah alaihi majma'in. Paham ya? Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, beliau seorang imam yang mulia, imam ahli sunnah wal jamaah. Imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau ini barakallahu fikum termasuk muridnya Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Beliau menghafal Al-Qur'an disebutkan dalam biografinya ketika berusia 7 tahun. Masya Allah. 7 tahun dah hafal Al-Qur'an bayangkan itu. Kemudian ketika usia 10 tahun sudah menghafal Muwatta Ibnu Malik. Muwatta apa? Imam Malik. Apa ya? Muwatta Imam Malik. Al Imam Malik Malik bin Anas Imam Darul Hijrah punya karya kitab mengenai hadis namanya Al Muwatta. Kitab itu kitab yang sangat bagus sekali. Bahkan dulu sebelum munculnya Sahihain, sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dipuji para ulama sampai-sampai disebutkan tidak ada kitab hadis yang sahih di bawah kolong langit ini melainkan Muwatta Malik. Paham ya? Nah, saat itu memang sebelum munculnya Bukhari Muslim, memang yang paling bagus Muwatta Malik. Paham ya? Kumpulan hadis yang paling sahih adalah Muwatta karya Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Jadi Imam Syafi'i termasuk murid beliau. Paham ya? Nah, setorannya itu kalau tidak salah ketika usia 10 tahun itu sudah menghafal Muwatta. Kemudian beliau rehlah pergi ke mana? Ke Madinah belajar di majelisnya Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Paham ya? Dan beliau sudah berfatwa usianya masih di bawah 20 tahun. Imam Syafi'i. Masya Allah. Muwatta itu nggak tipis ya, tebal. Tapi para ulama terdahulu itu kalau masalah hafalan enggak usah nanya. Mereka tuh Masya Allah Allah telah berikan keutamaan yang luar biasa. Paham ya? Nah jadi kalau kita lihat sejarahnya para ulama terdahulu bagaimana mereka dalam mencari hadis itu ada yang bawa buku tulis. Buku tulisnya zaman saat itu ya nggak seperti sekarang ini. Mungkin ada yang bawa lembaran-lembaran terbuat dari kulit, Paham ya? Mungkin juga ada yang intinya sarana yang lainnya. Yang jelas mereka yang paling fokusnya andalan kehafalan. Suatu ketika anak terlupakan sumbernya cuman dulu pernah disebutkan nama ketika di Damat, suatu ketika ada seorang pencari hadis. Nah, barakallahu fikum, dia ini apa? Sekali mendengar hafal. Masya Allah. Tapi mencatat juga. Ternyata ada orang yang iri. Bayangkan, dalam masalah mencari hadis ada, ada ada yang orang yang iri juga. Akhirnya buku catatan hadis sama orang yang ini diambil dibuang ke sungai. Paham ya? Tapi muhaddits tadi enggak khawatir loh tadi dihafal semuanya. Paham ya? Masya Allah. Jadi dia posisinya santai karena apa? Hadis yang dia dapatkan dari gurunya sudah dia hafal. Tapi kalau kita katakan bagaimana? Kalau kita tentunya orang-orang yang bisa dikatakan sangat lemah dan jauh daripada nah barakallahu fikum kekuatan hafalnya para para salaf terdahulu. Imam Bukhari ingat-ingat berapa ratus hadis? 100 ribu hadis sahih yang beliau hafal. Yang bukan sahih berapa? 200 ribu hadis. Bukan 1000, 200 ribu. Itu hadis yang tidak sahih. Yang sahih 100 100 ribu. Masya Allah. Nah, itu menunjukkan kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Imam Syafi'i ketika usia 10 tahun sudah menghafal muatak. Masya Allah. 10 tahun. Masih kecil ya. Nah, barakallahu fikum. Antum usia berapa tahun antum? Sebelas, eh, sepuluh tahun Masya Allah sudah menghafal Mu'ato, hafalan Al-Qur'annya ketika usia tujuh tahun itu sebutkan dalam biografinya ya nah barakallahu fikum memang terkadang biografi itu ada yang sahih ada yang tidak itu globalnya seperti itu yang jelas Imam Syafi'i adalah termasuk salah satu imam ahlu sunnah wal jamaah dan beliau juga punya karya yang sangat mulia hingga saat ini enam karya tulisan tersebut Sangat apa? Sangat dibutuhkan dan bahkan banyak orang menjadikan rujukan itu arisalah arisalah itu ada apa? Kitab karya beliau berkaitan masalah usul fikih. Karena beliau inilah pertama kali yang menyusun ilmu tentang ilmu usul fikih. Imam Syafi'i ini. Paham ya? Nam namanya ar kitabnya. Jadi pertama kali dari kalangan imam yang menyusun meletakkan ilmu usul fikih dibukukan, disusun dengan rapi, itu adalah Imam Syafi'i. Dalam kitab apa tadi? Ar-Risalah. Naam. Kita lanjutkan apa kata beliau? Qala Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimatullah Aman "Amantu billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah." Masyaallah. Aku beriman kepada Allah dan beriman dengan apa-apa yang datang dari Allah taala ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah taala, bukan keinginan per individu, bukan keinginan orang lain, bukan keinginan pemikiran para tokoh tapi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah taala mengatakan punya tangan ya punya tangan gitu loh. Enggak usah neko-neko tangan itu artinya adalah kekuatan, kenikmatan. Itu keinginan siapa? Keinginanmu. Bukan keinginan Allah taala sehingga batil keinginan mereka. Paham Ketika Rasulullah mengatakan Allah Taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, ya turun ya turun selesai. Sesuai dengan keinginan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penafsirannya enggak perlu panjang lebar. Kita lihat yang kedua kalamnya wa amantu bi Rasulillah wa bima an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Masyaallah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan beriman terhadap apa yang datang dari Rasulullah dan beriman sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan. Sekarang hadis mengenai turunnya Allah Taala ke langit dunia sepertiga malam terakhir, setiap sepertiga malam terakhir Allah Taala turun ke langit dunia, itu yang mengucapkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seandainya yang diinginkan yang turun itu bukan Allah, niscaya Rasulullah menjelaskan gitu loh. Tapi kalau Rasulullah tidak menjelaskan, pastikan yang turun benar-benar siapa? Allah Subhanahu wa taala ala muradi Rasulullah. Ingat-ingat ya, dalam masalah asma wa sifat ini patokannya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan beriman sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Kalau Allah Taala mengatakan tangan ya tangan. Rasulullah mengatakan turun ya turun, enggak usah panjang lebar. Yang turun itu malaikatnya, utusannya, yang turun itu rahmatnya. Dari mana gitu loh. Itu diapa dari kantong siapa? Dari kantong Mu'tazilah, kantongnya Jahmiyah, kantongnya nah barakallahu fikum kelompok-kelompok sesat yang lainnya bukan. Kalau kita ingin menyesuaikan dengan dalil yang ada, ini ingat-ingat sesuai dengan apa keinginan Allah dan Rasulnya. Jangan kita maknakan sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan apa pemikiran kita itu keliru nanti ya. Naam, kita lihat bawahnya itu qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, catatan kaki syarah nomor 44 itu. Wa ba'da an intaha al-kalamul Imam Ahmad rahimahullah taala. Setelah selesai penyebutan kalam Imam Ahmad rahimahullah taala, yang kul Al-an berpindah sekarang anil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ingatnya faedahnya semua imam yang empat kunyahnya sama Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Paham ya? Abu Hanifah yang beda sendiri. Namanya siapa Abu Hanifah kemarin? Siapa Al-Husain? Nah, namanya adalah Nu'man bin Sabit. Paham ya? Itu namanya Al-Imam Abu Hanifah. Sehingga antum harus caranya langsung aja. Imam yang empat Abu Abdullah, kecuali Abu Hanifah selesai. Paham ya? Itu untuk mengingat aja, untuk mengingat. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa sumiya Syafi'i. Kenapa kok Muhammad bin Idris dinamakan Syafi'i? Kenapa? Nisbatun ila jaddihi Syafi'i nisbahnya kepada kakeknya. Berarti boleh kita menisbahkan kepada kakek ya enggak masalah. Paham ya Rasulullah suatu ketika pernah apa? Ana nabiyyun la anak Ana na'am barakallahu fikum Ibnu Abdul Mutalib, Ana Ibnu Abdul Mutalib katanya. Padahal Abdul Mutalib bapaknya Rasulullah bukan? Bukan kakeknya. Jadi gak masalah selama itu nasabnya lurus dan benar. Paham belum ya? Suatu ketika Rasulullah mengatakan ana nabiyyun la Aku nabi gak dusta. Ana Ibnu Abdul Muthalib. Aku anaknya Abdul Muthalib. Padahal bukan anaknya kan? Karena nisbahnya kepada kakeknya gitu loh. Ini juga sama. Asy-Syafi'i nisbahnya kepada siapa? Kakeknya. Bukan kepada bapaknya Muhammad. Karena namanya Syafi'i namanya siapa tadi? Muhammad bin Idris. Paham ya? Bukan Ali al ini, tapi Asy-Syafi'i nisbahnya kepada kakeknya. Paham maksudnya ya? Jadi kita semuanya kalau nisbah kepada kakeknya enggak masalah. Nah misalnya kakeknya namanya Mahmud, Eh? Nah, barakallahu fikum al-mahmudi. Enggak masalah. Itu kalau seandainya nisbah pada kakeknya. Paham ya dalilnya tadi itu ya? Rasulullah suatu ketika pernah mengatakan apa? Ana Nabi la kadzib. Ana ibnu Abdul Muthalib. Aku nabi yang tidak apa? Yang tidak dusta. Aku anaknya Abdul Muthalib. Padahal Abdul Muthalib apanya Rasulullah? Kakeknya. Di, sini berarti dalil menunjukkan boleh menisbahkan diri kepada kakeknya enggak masalah selama itu benar-benar kakeknya. Mahum insyaallah Mahum? Hasan, eh, Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Kata beliau apa di sini? Wal Imam Syafi'i min Bani Al-Muttalib, masyaallah. Ibnu Abd Manaf. Ternyata dia termasuk ahli bait ya. Beliau termasuk ahli bait. Imam Syafi'i dari apa? Bani Al-Muttalib, Ibnu Abd Manaf, wa huwa mutallibi min Ahlul bait. rahimahullahu taala, masyaallah, termasuk al bait. Imam Syafi'i Quraisy Al-Hashimi. Naam. Walidzalika alimin bi'alimin Quraisy. Allah. Sampai-sampai karena beliau dari enam ahl bait eh, dari keturunan al Mutalib tadi itu sampai-sampai beliau digelari dengan apa? Alimnya orang Quraisy. Nam ya? Nah, pertanyaannya, Hamdalah. Quraisy kemarin siapa namanya Quraisy? Siapa? Siapa namanya? Kan semuanya kan nisbahnya Rasulullah kan sudah kita lewati ya kan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Al-Qurasy Al-Hashimi. Nah, Qurasy ini siapa? Quraisy ini siapa? Kemarin. Siapa? Siapa namanya? Antum? Ayo nama An-Nadr bin Kinana. Jangan lupa ya, An-Nadru bin Kinanah, An-Nadr bin Kinanah itu Quraisy. An-Nadr bin Kinanah, na'am barakallahu fikum. Ingat-ingat ya. Jadi Imam Syafi'i sampai digelar dengan apa? Alim Quraisy. Orang alimnya orang-orang Quraisy itu ya. Alimnya orang Quraisy. Hadal Imam al-Azim lahu mauqifun 'azimun fi difa' an sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam yang agung ini, beliau punya apa? Punya prinsip yang sangat besar di dalam apa pembelaan beliau terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warad ala ahli zaiq wa dalal. Bantahan beliau juga terhadap apa? orang-orang yang menyelenceng dan orang-orang sesat. Contohnya satu. Kalam beliau yang sangat bagus sekali dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih apa kata beliau? Ingat enggak? Laqad dalla man taraka hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'da Laqad dalla man taraka hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'da. Itu kalam Imam Syafi'i. Dinukilkan di dalam apa? Kitab Al-Faqih wal Mutafaqih oleh siapa? Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullah alaih. Apa artinya? Sungguh telah sesat orang yang apa? Orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah SAW dikarenakan ucapan orang setelahnya. Lebih mengedepankan pendapat-pendapat para tokoh. Lebih mengedepankan pendapat para ulama. Lebih mengedepankan pendapat ustadznya. Keliru tapi ke kedepankanlah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selamat Insya Allah Ya enggak? Kenapa kok demikian? Karena kalau kita ngikutin fatwa ulama, ngikutin pendapat ustaz itu bisa keliru, bisa berubah-ubah. Buktinya banyak kan ustaz-ustaz yang dulu mengharamkan TV, sekarang boleh kan? Kalau kita ngikutin mereka berubah enggak? Berubah, tapi dalil yang mereka pakai untuk mengharamkan televisi sampai sekarang masih utuh dalilnya. Enggak akan berubah sama sekali. Bahkan sampai hari kiamat nanti. Ya enggak? Karena kalau kita ngikutin dalil selamat selesai. Kalau kita ngikutin para tokoh, para pembesar, ustadz kita, syekh kita, semata-mata kita ikuti tanpa dalil, hati-hati, bahaya. Jangan sampai kita masuk dalam sarang apa? Sarang taklid. Paham ya? Jangan sampai kita menjadi orang-orang mukallidun, eh? yang mengekor taklid buta jangan. Ikutilah dalil. Dalil itu patokan utama. Paham ya? Kalamnya Imam Syafi'i tadi ingat-ingat, pendek, simpel, padat, menyentuh. Apa kata beliau tadi? Lakot dhalla man taraka haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'da. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan orang setelahnya. Banyak sekarang orang yang ngikutin apa? Pendapat-pendapat para tokoh. Ini pendapat ustaz anak kok. Lah kan TV itu haram, gambar makhluk nyawa haram enggak boleh. Tapi Syekh Fulan membolehkan. Wah, kenapa enggak ngomong Rasulullah bolehkan? Kalau dia ngomong kayak gitu kita tantang, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Rasulullah bolehkan tunjukkan buktinya kalau ada. Paham ya? Enggak ada, enggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perkara ini bukan perkara sepele, kita harus terang-terangan jelaskan barakallahu fikum bahwasannya kalau orang mengikuti dalil itu insyaallah dalil akan berubah. Tapi orang kalau ngikutin manusia, pendapat manusia yang terkadang manusia itu bisa berubah-ubah, itu hati-hati. Mengikuti manusia, mengikuti ustaz, mengikuti syekh itu dengan patokan apa? Sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau berseberangan jangan diikuti. Karena apa? Sahabat-sahabat para ulama mengatakan apa? Nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamasukihi bisunnah. Kita membela seseorang sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dengan As-Sunnah. Paham ya? Jadi kalau orang itu berpegang teguh dengan Sunnah kita bela. Bukan semata-mata orangnya, tapi apa? Prinsipnya yang kokoh di atas Al-Qur'an dan as-sunnah. Itu penting sekali. Ingat-ingat ya, kalau kita mengikuti dalil pasti selamat. Tapi kalau kita ngikutin fulan, alan, hati-hati. Kalau sampai terjebak, eh, terjatuh dalam apa? taklid yang buta. Hati-hati barakallahu fikum. Allahu musta'an. Dinasihati ngayel, nolak, bantah, bangkang. Syekh fulan bolehkan kok. Ustaz fulan bolehkan. Rasulullah bolehkan enggak? Kalau Rasulullah enggak bolehkan. Lah antum itu pengikut siapa? Katanya jamura, jamaah jamaah mujir rasul. Allah musta'an. Jadi kalau ngaku cinta Rasul, eh, mengaku pengikut Rasulullah, ikuti Rasulullah kok malah ngikuti Syekh Fulan, Syekh Alan. Itu perlu diperhatikan Mbak ya, karena banyak sekarang antum jumpai mungkin eh yang kelihatannya berjenggot, berjubah, masya Allah, sorbannya panjang gitu ya. Tapi apa? Nongol di televisi, berdakwah dengan YouTube, gambarnya nampak, alasannya tanya dalilnya mana Ustaz? Syekh Fulan membolehkan bukan dalil. Syekh Fulan bukan dalil. Paham ya? Tapi kan Syekh Fulan Syekh Ahlussunnah, apakah munculnya seorang ulama ahlus sunnah dalil bahwasanya gambar makhluk bernyawa itu adalah halal? Bukan. Ketergelintiran para ulama jangan diikutin. Sampai-sampai para ulama mengatakan apa? Man tatabba'a rukhsal ulama tazandak. Barang siapa yang mengikuti keringanan-keringanan para ulama bisa zindik nanti. Paham ya? Kenapa? Karena keringanan para ulama bukan dalil. Ikutilah dalil. Seberat apapun dalil itu yang harus kita ikutin. Seperti itu. Kita lihat lagi. Catatan kaki nomor 45 bawah itu, qala asy Muhammad atau Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizallahu taala, amantu billah wa bima ja'alillah. Ini masih kalam Imam Syafi'i tapi dijelaskan di sini. Imam Syafi'i mengatakan aku beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang dibawa atau yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Alladzi la yu'min bima ja'alillah la yu'min billah. Masyaallah. Orang yang tidak beriman dengan apa yang datang dari Allah berarti berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan masalah apa sebenarnya sih? Pembahasan kita ini kita masalah asma sifat. Paham ya? Jadi kalau orang tidak beriman bahwasanya Allah taala punya tangan, berarti dia nggak beriman kepada Allah taala gitu loh. Allah taala mengatakan, mengatakan tangan ya tangan, enggak usah panjang lebar itu tangan maksudnya adalah kenikmatan, maksudnya adalah kekuatan, maksudnya adalah utusan dari mana semua itu. Itu bukan diinginkan oleh Allah. Itu keinginan antum sendiri keinginan ahlu bid'ah wad Allah musta'an. Kita lihat sini. Ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah taala. Ai ala ma aradahu Allah azza wa jal. Ini. Sesuai dengan apa yang Allah taala inginkan, bukan keinginan kita ya. Kita hanya menukilkan. Paham ya? Jadi ketika Allah taala mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Perlu enggak kita mengatakan itu istiwa maknanya istaula, menguasai katanya. Nah, antum tahu dari mana? Bola ini kotor katanya. Itu bukan keinginan Allah, bukan keinginan Rasulnya, itu keinginan antum sendiri. Nah kita sebagai Nah barakallahu fikum kaum muslimin terutama ahlus sunnah wal jamaah ngikutin apa? keinginan Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala tidak menjelaskan di situ makna istaula. Ya kembali ke mana asli. Apa istiwa maknanya? Al-ulu wal-irtifa. Meninggi di atas. Paham ya? Itu makna istiwa. Nah barakallahu fikum. Bukan maknanya istaula menguasai. Dalil mereka apa? Dalil mereka seorang penyair Nasrani, Al-Akhtal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau kalau apa kalau ditanya dalilnya mana? Nah, mereka malah mengatakan apa? Nah, faidah istadalla bihi qala al-akhtalu. Kalau tanya dalil malah berkata akhtal katanya. Allah musta'an. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Lamiyah itu, di dalam Al-Lamiyah disebutkan bagus sekali pantunnya itu ya. Naam, Pantunnya mengenai apa? Mengenai bahwasanya orang itu sekarang kebanyakan melemparkan dalil di balik punggung mereka. Naam. Laqad laqad nabadal Qur'ana wa ra'ahu. Sungguh dia telah melemparkan Al-Qur'an di belakang punggungnya. Wa idza tadalla bihi qala akhtalu. Paham ya? Semana itu kalau wa idza tadalla yaqulu qala akhtalu. Kalau berdalil kan dia mengatakan qala akhtal. Dalilnya mana kata mereka? Istawa mana istaula? Pantun yang sudah antum dengar berkali-kali qadistala bisun ala iraqin min khairi saifin wala damin mihraqi. Artinya apa? Bisur telah menguasai Irak. Istala itu menguasai katanya. Tanpa adanya pedang dan darah yang mengalir tanpa ada peperangan. Itu pendapat yang batil. Istiwa itu maknanya adalah al-ulu wal irtifa, meninggi di atas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Al-Ulu bahwasanya apa? Definisi Nah, barakallahu fikum untuk makna istawa adalah ala wartafa'a itu yang rajih. Paham ya? Adapun makna ala wastaqarra, istaqarra itu masih ada kritikan karena istiqrar nah barakallahu fikum mengandung makna seakan-akan menetap. Paham ya? Nah, itu nanti ada kritikan di sana disebutkan yang rajih adalah ala wartafa'a. Paham ya itu makna istiwa Allah alam. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Al-Ulu. Nah, barakallahu fikum dijelaskan Imam Zahabi dan juga yang lainnya. Nah, kita lihat sini Kata beliau, wala nadah wala natadakhal fi syai'in min indina. Kita enggak ikut campur. Tidak ikut campur, tidak mengikut ikut campur terhadap sesuatu yang ada pada diri kita atau sisi kita. Jangan. Wa nufassiru tafsiran min indina. Kemudian kita menafsirkan dengan penafsiran dari sisi kita, tidak. Wa inna man natawaqqaf 'ala ma subhanahu wa ta'ala, 'ala muradillah, tapi kita berhenti sesuai dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Fa naqulu samallahu jalla wa ala fa asbi asma wa wasafa nafsahu bisifat, maka kita katakan Allah taala menamakan dirinya dengan nama-nama dan mensifati dirinya dengan sifat-sifat, fa nahnu nu'min biha ala muradihi subhanahu wa taala. Maka kita juga mengimani dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut sesuai dengan keinginan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lanu awilhu tidak mentakwilnya, tidak mentahrif maksudnya mengubah makna, Walanu nuharrifuha, tidak pula mentahrifnya, amma dari apa yang telah datang, enggak boleh kita mengubah. Fa lahu, maka kita menetapkan untuk Allah as sama pendengaran, wal basar penglihatan, wal haya kehidupan, wal qudrah kemampuan, wal kalam berbicara, wal iradah keinginan, wasair sifat dan seluruh sifat-sifat yang ada li'annahu huwallazi samma wa wasafa nafsahu biha dikarenakan dialah zat yang menamakan dan mensifati dirinya dengannya inilah madhab dan keyakinan prinsip ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan asma sifat mereka sangat anti dan sangat menjauhi yang namanya apa tahrif taktil, taknyif, tamsil empat perkara yang berbahaya ya kan kita lewati bersama ya kita lewati bersama empat perkara yang bahaya di dalam menetapkan asma sifat dihindari at taknyif membagaimanakan at menyerupakan, at-ta'til penolakan, at-tahrif pengubah makna, mengubah makna. Dihindari semuanya. Nasallahu as-salamata wa afiyah walhamdulillahirabbil alamin.